Thank you. いいですね。 ainda assim pembicaraan tentang suku tidak namanya Ya ada hanya Makassar atau Di mana Makassar ada dari sampai itu jadi cari telusuri karena saya bilang dari awal materi awalnya harus mengenai seperti itu. Dari mana Ya situ akan ketahuan kalau gitu dia orientasinya sebetulnya itu lari ke sini mulai apakah mulai suku life. Mm-hmm. 就问